Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Ini sudah dinasihati sejak kemarin ikut syarat hmm. tapi enggak tutup aurat. Ini kok dah betul itu aurat. <laughs> dan ada duduk duduk Bagaimana alamat-alamat hmm. Baik Qala fadilatu syekhina Abi Amr Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala Walillahi subhanahu wa ta'ala ainani haqiqiyatan Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata hakiki Bukan mata artinya pengawasan Tapi benar-benar mata Dan mata yang sempurna tentunya untuk melihat, untuk mengawasi semua makhluk dan sebagainya itu. Tetapi tidak seperti mata makhluk, mata yang penuh dengan kesempurnaan. Saliqani bijalali yang sesuai dengan keagungan Allah. Fa'an bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah. Berarti apa kalau tidak buta sebelah menunjukkan Allah memiliki dua mata. Dan dua-duanya itu sempurna. Ala innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Ketahuilah bahwasanya al-masihud dajjal mata yang sebelah kanannya itu buta. Al, eh, Dajjal dikatakan Al-Masih, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan masih enam mamsuh, wazan fa'il enam maf'ul. Qatil bermakna maktul. Maksudnya mamsuh, maksudnya adalah apa? Mata kanannya itu terhapus, terhapus secara total, buta. Sementara mata kirinya terhapus sebagian yaitu apa? buram. E, rabun. Ini makna yang pertama. Yang kedua, masih maknanya adalah masih yaitu yang menghapus menghapus seluruh permukaan bumi. Dalam artian apa? Dia merusak seluruh permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah saja. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kecepatan Dajjal itu seperti apa? Seperti angin yang berhembus, luar biasa kecepatan dia. Tidak ada satu tempat pun kecuali pasti akan didatangi untuk apa? Untuk di untuk di fitnah di situ, dibikin fitnah. Kecuali Makkah dan Madinah. Baik. Manakala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bukti bahwasanya dajjal itu bukan sesembahan yang benar adalah matanya itu buta buta satunya menunjukkan bahwasanya Allah taala sebagai ilah yang sebenarnya matanya itu tidak buta menunjukkan dia benar-benar memiliki mata dan matanya itu dua karena istilah awar ini menunjukkan mata itu dua yang satu buta yang satu baik manakala Allah tidak awar menunjukkan memiliki dua mata yang sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam uh, siapa itu namanya Abu Said uh, Abu Said Astagfirullahaladzim yang memiliki bantahan kepada Bishir Al-Marisi itu uh, Abu Said Utsman bin Said Ad-Jarimi nah. Waqala waqala Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ini sudah lewat ya hadis ini. Kalau dia mendatangi aku dengan berjalan kaki, aku akan mendatangi dia dengan lari-lari kecil. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat harwalah, yaitu lari-lari kecil. Tetapi tentunya dengan kesempurnaannya, tidak seperti yang sanggup kita bayangkan lari kucing atau lari ayam atau lari manusia. Wafi sahihi Muslim bi al fayn sittimi'ah ahtis wa Ain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurba barang siapa menghilangkan nafasa yaitu menghilangkan dari seorang mukmin kesulitan besar kurba adalah usrun kabir kesulitan yang besar bukan hanya kesulitan tapi kesulitan yang besar makna kurba min kurabid dunia dari kesulitan-kesulitan dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan dari dia satu kesulitan besar dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Tetapi balasan Allah jauh lebih bagus daripada balasan manusia. Eh, dari apa? Daripada amalan manusia itu. Kesulitan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan di hari kiamat Waman yassara ala mu'zir. Dan barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang sulit membayar utang, Mu'zir, orang yang sulit membayar utang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mempermudah untuk dia dari kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat dipermudah agar agar segera apa segera terbebaskan. Wa man satara musliman dan barang siapa memberikan Eh, memberikan eh, menutupi aib afan. Barang siapa menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Balasan sesuai dengan amalan, tetapi balasan Allah lebih bagus. Yang ditutupi justru adalah dua aib, aib di dunia dan aib di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka kana abdu fi auni akhir Ini kesimpulannya. Allah itu akan terus membantu hamba tersebut selama hamba itu membantu saudaranya. Berarti dari hadis yang mulia ini, semua hadis Rasul mulia. Kita mendapatkan beberapa sifat Allah. Diambil dari apa? Diambil dari fi'ilnya. Apa itu diantaranya? Sifat apa itu? Nafasallahu anhu. At-tanfis. Sifat yang pertama dalam hadis ini adalah at-tanfis. Memberikan <clears throat> eh, memberikan kemudahan atau apa, menghilangkan kesulitan. Tanfis artinya adalah menghilangkan kesulitan. Ini baru satu makna. Makna yang lain, tanfis maksudnya adalah apa? Pertolongan. Kemudian sifat yang kedua, yastarallahu alaihi, sifat at-taisir, memberikan kemudahan. Tadi menghilangkan kesulitan, sekarang apa? Yaitu memberikan kemudahan. Kemudian sifat yang lain apa? satarohullahu fid dunya wal akhirah sifatus sitr memberikan e, menutupi aib dan kita sudah melewati beberapa dalil tentang masalah ini innallaha hayyun sittir juga hadis tentang al-kanaf yaitu apa qad satartuhu laka aku telah menutupi aibmu di dunia Alhamdulillah ini semua membuat apa kita semakin malu kepada Allah atas kebaikan dia kemudian apalagi sifat yang disebutkan dalam hadis ini Wallahu fi aunil abdi. Sifat i'anah. Allah itu akan selalu menolong para hamba yang memang suka menolong hamba yang lain. Yang gemar menolong hamba yang lain. Baik, sekarang kita masuk kepada sifat yang jenis kedua. Jenis yang pertama adalah sifat apa? Musbatah yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sekarang, as-sifatul manfiyah. Sifat yang ditiadakan anillahi subhanahu wa ta'ala. Ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nafahullahu an nafsih. Dan setiap sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau ditiadakan oleh Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam dari dirinya dari Allah wajib nafyuh wajib kita tiadakan ma'a wujubi kamali ziddin bersamaan dengan wajibnya kita untuk meyakini kesempurnaan lawan dari sifat itu pada Allah Ta'ala la'iqin billahi subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala famin zalika contohnya apa Qauluhu ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini dikatakan ayat apa ini? Iya, ayat kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayatul kursi. Ayatul kursi mengandung 16 16 bidang fikih. Kemudian kita lihat di sini apa yang ditiadakan. Allah itu tidak terkena mengantuk dan tidak terkena tidur tidak terkena sifat mengantuk dan tidak terkena sifat tidur. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah sifat yang tercela, sifat yang menunjukkan kekurangan. Maka Allah Ta'ala maha suci dari itu. Berarti kalau kita meyakini Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk, kita meyakini sebaliknya apa itu? Allah Ta'ala itu sempurna kehidupannya. Kenapa? Karena tidur dan mengantuk itu menunjukkan apa? Menunjukkan menunjukkan ketidaksempurnaan hidup. Kenapa? Karena an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Orang yang tidur ibaratnya adalah sedang mati. Tetapi apa? Al-mautu as-sogir. Kematian kecil. Makanya kalau kita mau tidur, apa doa? Doa mau tidur. Nah ini. Kenapa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dia tidur tapi doanya apa? Dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. Menunjukkan tidur itu memang mati, tetapi kematian yang kecil. Kalau bangun tidur, nah ini jawabnya untuk anak-anak. Siapa yang hafal doa bangun tidur? Apa doa bangun tidur? Abi mana handphone gitu, bangun tidur. siapa siapa yang menjawab? Adam, bangun tidur bilang apa? Lollipop. <laughs> apa doa bangun tidur? Nah ini hmm. ada pendatang baru lagi ya Allah ya. <laughs> Memang banyak yang suka <laughs> ayam. Ya, Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami dikembalikan atau dikumpulkan. Menunjukkan apa? Memang tidur itu hakikatnya adalah mati, tetapi kematian kecil. Berarti manakala Allah itu tidak tidur dan tidak lupa, kesimpulannya apa? Allah itu sempurna kehidupannya. <clears throat> Makanya awal dari ayatnya apa ini ayat kursi? Allahu la ilaha illahu al hayy, yaitu kehidupan yang sempurna. Al hayyul qayyum yang sempurna hidupnya dan maha apa itu berdiri sendiri. Wakala ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini adalah sifat kekurangan untuk Allah Ta'ala. Maka ini ditiadakan untuk Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu adalah memiliki anak atau hasil dari apa? Hasil dari yang lainnya. Anak dari yang lain. Menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat apa itu? Al-ahadiyah, kesempurnaan sifat ahadiyah. Yaitu tunggal, benar-benar tunggal bukan bercabang dari yang lain, bukan bercabang darinya sesuatu yang lain. Itu namanya tunggal, tidak punya anak dan juga tidak hasil dari anak sesuatu yang lain. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, menunjukkan apa itu kamalul ahadiyah, kesempurnaan sifat tunggal. Satu. Walam yakul kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa itu? Kamalu aswamadiyah, kesempurnaan aswamadiyah yaitu betul-betul dia adalah tuan yang sempurna, pemimpin yang sempurna, tidak ada yang setara dengan dia, semuanya di bawah dia. Kamalu aswamadiyah. <clears throat> Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi Dan bertawakallah engkau, bergantunglah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak mati. Berarti apa? Allah Ta'ala itu sempurna kehidupannya. Apa maksud sempurna kehidupannya? Maksudnya adalah apa itu? La yasbiquhu al-adam. Yaitu tidak didahului dengan tidak ada. Menunjukkan kehidupannya itu sempurna. Memang dia itu sejak dulu sudah ada tanpa ada batas awal. Wala ya'tarihi al-maut dan tidak tidak tertimpa kematian. Memang kehidupannya itu sempurna tanpa ada apa? Tanpa ada batas akhir. <clears throat> itu namanya kehidupan yang sempurna. Wala yatakhallaluhu naqsu al dan tidak diselingi dengan apa? kurangnya kehidupan. Seperti apa tadi? Masalah mengantuk, tidur dan sebagainya. Wa qala ta'ala anna yakunu lahu walad. Dari mana dia mendapatkan anak? walam takul lahu sahibah. Sementara dia tidak memiliki istri. Ini menunjukkan apa tadi itu kamalu al ahadiyah kesempurnaan sifat tunggal. Menunjukkan Allah Taala ahad. Wa ghairuha dan yang lain-lain. Dalil-dalil yang lain. Seperti apa? Firman Allah Taala setelah menciptakan tujuh langit dan bumi menjelaskan bahwasanya dia yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari kemudian mengatakan apa? Wa ma kami tidak tertimpa rasa penat. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu maha perkasa dan maha kuat. Demikian pula ketika Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya al fakr kemiskinan. Menunjukkan Allah Ta'ala maha apa? Maha kaya. Itu maksud pembahasan tadi, sifat manfiah. Adapun yang berikutnya masalah ru'yah, insya Allah besok Allah Ta'ala alam. menutupi aib itu aib aib apa? Aib para hambanya. Jenis-jenis aib yang boleh ditutupi. Itu itu oh maksudnya untuk yang sifat kita, bukan sifat Allah. Nah, itu dijelaskan oleh Imam <clears throat> Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang syarah dari hadis ini bahwasanya pada asalnya seorang mukmin itu aibnya ditutupi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa orang yang justru tidak boleh aibnya ditutupi. Yang pertama adalah para saksi. Kalau kita tahu para saksi yang hendak bersaksi di mahkamah, di pengadilan, ternyata mereka adalah para pendusta, dikhawatirkan nanti akan merusak apa merusak orang yang hak e, mengurangi hak orang yang benar dan bahkan bisa jadi memenangkan orang yang bersalah, maka wajib untuk diceritakan kepada hakim bahwasanya saksi ini adalah pendusta. Kemudian yang kedua adalah para para syekh yaitu para cikgu, para rawi-rawi ya, ternyata mereka itu adalah pendusta atau hafalannya lemah. Tidak boleh kita sembunyikan, harus kita ceritakan. Dia ini hafalannya lemah atau dia ini adalah pendusta. Jangan kalian ambil hadis dari dia. Itu wajib untuk diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah al-fasiq al-mu'lin li orang fasik pendosa, uh, e, pelaku dosa besar yang suka me, yang sen, uh, ya suka menampakkan dosanya itu maka kalau kita lihat ada seseorang hendak transaksi, hendak jual beli atau hendak mempercayai orang fasik ini, wajib bagi kita untuk memperingatkan orang tadi, awas, orang ini adalah tidak bisa dipercaya, dia fasik dan dia itu membahayakan orang lain dan sebagainya. Nah, yang semacam ini haram untuk disembunyikan aibnya. Justru harus diperingatkan umat dari dia agar tidak membahayakan. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi yang harus disembunyikan aibnya adalah terutama kata beliau adalah zawat eh, adalah zawul hayat wasolah orang-orang yang punya kedudukan tinggi orang-orang yang soleh yang mana mereka itu memiliki ketergelinciran yang kata beliau al asrofihim asolah pada asalnya mereka adalah orang soleh maka yang semacam ini jangan dibongkar aibnya cukup dinasihati baik-baik agar dia pak secara rahasia agar dia memperbaiki diri jangan dibongkar aibnya sehingga rusak namanya kalau al asal asolah kalau asalnya dia adalah orang soleh Baik, itu kesimpulan di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi kalau bab apa bunyi dajjal tu, yeah. dajjal tu bergerak cepat. Tu Nabi Isa pun cepat lah. Oh iya, kalah dajjal, kalah. oh lah <laughs> dia boleh kejar dan bunuh yeah. lah. Ya. Bahkan nafasnya lebih cepat. <laughs> nafasnya Nabi Isa.